Pak Yono, selamat siang, silakan Pak. Ya, selamat siang Pak. Ya, silakan Pak. Uh, jadi begini ya, kalau yang namanya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam arti demokrasi itu memberikan satu perubahan terhadap banyak kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Indonesia sudah merdeka 65 tahun lebih, tetapi kasus busung lapar, dan kita sering lihat anak-anak yang hidrosefalus karena kurang gizi dilahirkan dan seringkali banyak sekali anak-anak yang cacat akibat kurang gizi ya. Sehingga dalam hal ini kita melihat ya, kalau yang namanya demokrasi Indonesia lebih baik dari Amerika, itu adalah satu pujian yang menyesatkan. Dan ini eh, artinya bagi pejabat-pejabat itu hanya artinya ya ini saya berhasil begitu negara ini banyak demokrasinya tetapi anda lihat pelanggaran HAM luar biasa di Indonesia penegakan hukum dan kemudian daripada Undang-Undang Dasar 45 dan uh, katakan Pancasila itu sendiri banyak dilanggar sehingga dalam hal ini saya kok khawatir ya bahwa ini adalah skenario asing bagaimana asing itu menguasai Indonesia terus kemudian terutama sumber daya alamnya menjadikan NKRI ini menjadi Yugoslavia atau negara lain ya seperti Rusia dipecah belah. Baik, terima kasih Pak Yono untuk uh, opininya. Selanjutnya Pak Fred, silakan Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak, silakan Pak. Ini pertanyaannya ingat Dr. Lido, ya, bukan? Yang ngasih komentar itu Pak Dr. Lido, bukan? Ini dari politik Guru Besar Ilmu Politik Northwestern iya, University ya, saya Chicago. Kira Northwestern, Northwestern saya kira terledek. Tapi ada dua hal Pak. Mungkin dia ngeledek, bisa. Tapi yang kedua yang mungkin juga dia melihat bahwa sudah ada perangkat-perangkat, perangkat-perangkat sudah ada semua ya. Seperti pemilu, oh, lalu ada perwakilan segala ya. Tapi itu hanya bunga-bunganya saja Pak, hanya variasinya saja pelaksananya kan nggak ada bagaimana hukum nggak ada gitu, itu dapat dilaksanakan saya kira ada, ada yang nggak benar tuh terima kasih Pak selamat ya. siang terima kasih Pak Fred selanjutnya Pak Arifin silakan Pak iya Pak kita mau dijulukin apa terbaik apa terbaik demokrasi bercuma dibohongin aja sama orang bule iya kenyataannya di dalam negeri kita terpuruk semua betul nggak Pak Iya, ya, aduh kita mah jangan dijulukan apa aja percuma, bagus, baik, istimewa percuma. Ya, makasih Pak. Pak Rio, selamat siang, silakan Pak. Selamat siang Pak. Iya, silakan. Kayaknya kita ini bohongin sama orang Barat itu Pak. Diletek <laughs> kita itu. Ini kan sebetulnya demokrasi kita itu demokrasi barbar Pak. Itu. Ya, dari saya sekian aja, terima kasih. Iya, Pak Zainal, silakan Pak. Cuman demokrasi Indonesia itu semua, sekarang kan pemilihan dikembalikan kepada rakyat. Cuman masalahnya sekarang hukumnya itu belum berjalan, hukumnya masih bisa diperbelikan. Yang banyak uang dia yang menguasai hukum. Terus ekonominya masih dikuasai segelintir orang. Sekarang aku lihat sendiri ke daerah gitu ya. Negara daerah itu punya kekayaan alam tapi yang menguasai kekayaan alam itu bukan orang situ, bukan orang dari situ. Orang bule sama orang Jakarta yang punya kekuatan Sehingga orang barat pun menyanjung Indonesia karena yang orang Indonesia itu pejabatnya. Yang setingkat menteri yang punya hak, punya tanda tangan itu bisa dikuasai orang asing makanya orang Indonesia itu disanjung-sanjung yang di atas dan di bawah kelaparan itulah makanya demokrasi sih demokrasi cuman rah, suara rakyat itu bisa dibeli so, yaudah ya, ya baik selamat sore Pak Karya iya silakan Bapak eh, komentarnya beliau tuh saya kira ada benarnya ya ya karena kita melihat berapa kasus seperti eh, korban dari ada satu aliran kepercayaan atau agama seperti Ahmadiyah eh, uh, bisa dihakimi rame-rame depan polisi tanpa ada suatu eh, tindakan antisipasi yang dari awal itu eh, kemerdekaan atau kebebasan orang mengekspresikan tapi bisa merenggut nyawa orang itu juga itulah yang mungkin dimasukkan oleh dari analisa itu tadi pemerintah sekarang dirasa tidak ada gitu sehingga orang enak perut dengan mengusung nama demokrasi berbuat enak hati tanpa memperhatikan hukum yang berlaku untuk itu saya sarankan pemerintah introspeksi ini sebuah warning sebentar lagi kalau tidak ditanggapi dengan serius negara kita negara ah, hukum rimba kita ada lagi aturan yang akan diikuti oleh masyarakat Ya, terima kasih Pak Karya. Pak, oh, sore. Sore. Silakan Bapak. Kalau menurut saya sih benar juga ya katanya ya. Itu kalau saya lihat itu demokrasi Indonesia sudah terlaluan. Betul-betul itu sama dengan yang Metro TV itu demo gereji itu ya. Karena hukumnya nggak berlaku. Semua saja bisa menghina saya ya, terhadap pemerintahan. Nggak ada moral lagi di situ. Jadi nggak ada norma-norma hukum lagi. Sebenarnya demokrasinya bagus kalau uh, demokrasinya itu benar ya tapi saya kurang senang kalau demokrasinya terlalu bebas seperti Indonesia itu di dalam hutan itu siapa yang menang ya terkam aja lihat aja di eh, sesama partai politik di mana saja itu sudah ter, diambil isu sedikit sudah jadi kacau gitu eh, makanya itu saya kira seperti China bagus ya biarpun orang bilang Amerika tuh mereka tuh mau mendekat tapi kita lihat saja di Haiti ya itu mereka itu di sana juga kekerasan terjadi itu pelanggaran ham besar juga Amerika kan hanya nggak mau kasih tahu ada raja-raja tertentunya itu. Uh, saya kira kita, kita jangan terlalu lah gitu. Ah, sekian gitu. Ya, terima kasih Pak Santoso, Pak Ali. Halo sore Pak. Halo. Halo. Ya, silakan. Uh, itu salah kutip atau salah bayar ya? Kalau demokrasi kresian ya benar gitu. Karena ya kita lihat aja demokrasi yang sebenarnya akan ter dari kasus senturi, gedung DPR, itu kelihatan benar sekarang betul nggak demokrasi atau demokrasi. Ya, terima kasih kembali. Pak Osman, selamat sore. Saya malah meragukan ya, sehat yang gimana. Kadang-kadang Amerika ini selalu double standard. Dia menggambar gemborkan oh kita sehat. Padahal kita sedang amburadul. Kita yang di dalam kan, sehat kita ini demokrasi yang nggak punya visi. Demokrasi bisa jalan kalau pemerintahnya kuat, aparannya kuat, civil society-nya kuat. Ini kita kan kacau balau. Jadi ulo ini di, di, dicekokin ke kita tanpa melihat peranata yang siap. Jadilah kita amburadul kayak begitu. Kita belum siap sebenarnya untuk yang demokrasi liberal kayak begini. Mestinya lebih terpimpin Jangan kalau kita dengar terpimpin seolah-olah zaman Soekarno. Sebenarnya kita ini kan nggak ada kepala. Punya presiden kayak nggak ada. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Osman. Selamat malam Pak Putra. Ya, selamat malam Mbak. Iya, Bapak silahkan komentar Anda Bapak. Ya, mungkin terlalu atas lewat sehat. Hmm. Udah keblinger mungkin ya. Kalau dibandingkan dengan Amerika, penduduknya kan pendidikannya levelnya lebih tinggi dari kita sementara di kita kan ya kita tahu pendidikan kita level berapa ya nah mungkin terlalu sebetulnya sampai ya hukum nggak jelas lagi sudah di mana kira-kira itu saja oke baik terima kasih banyak Pak Putra atas komentar Anda